بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقدرا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واختار رزقي وأثبتني عندك بأم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا حكيم ويكرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأقرب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة لله الذي أنعم علينا بهذا الدين القويم والصلاة والسلام على النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك صراطه المستقيم أما بعد Alhamdulillah pada malam ini kita berada di dalam malam yang mempunyai keutamaan malam yang berkeistimewaan yaitu Lailatul Nisf min Sya'ban malam nisfu Sya'ban kalau kita pelajari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diciptakannya di sana ada hal-hal yang telah diberi keistimewaan oleh Allah lain daripada yang lain semua makhluk dari segala macam dan jenis malaikat-malaikat manusia-manusia hewan, tubuh-tubuhan, tempat, saat, waktu dan segala sesuatu itu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang diberi keutamaan, yang diberi keistimewaan, yang diberi kekhususan lain daripada yang lain. Kesemuanya ini menunjukkan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala serta kekuasaan Allah yang mutlak. Kalau kita lihat di antara malaikat-malaikat ada yang diistimewakan oleh Allah. Kalau kita lihat manusia-manusia ada yang diistimewakan oleh Allah. Kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan ada yang diistimewakan oleh Allah. Kalau kita lihat tempat-tempat ada yang diistimewakan oleh Allah begitu juga saat dan waktu. Ada hari yang diistimewakan oleh Allah lain daripada yang lain. Begitu juga bulan. Ada yang diberi keistimewaan dan keutamaan serta kekhususan oleh Allah lain daripada yang lain. Kalau kita ambil hanya tiga saja, di samping beberapa yang ada, bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Kita ambil tiga ini saja, kita sudah dapat mengetahui bahwa bulan Rajab termasuk al-ashurul hurum, bulan yang terhormat sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang terhormat kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram dan Rojab Hingga sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam Allah telah mengharamkan peperangan pada atau di dalam empat bulan yang terhormat itu. Begitu juga kalau kita pelajari sejarah dan riwayat perjuangan Nabi Muhammad SAW di dalam menegakkan agama Islam pada bulan Ramadan, eh, pada bulan Rajab terjadi Isra dan Mi'raj. Begitu hebat dan keistimewaannya. Keluar daripada bulan Rajab, kita berada pada bulan Syaban. Bulan Syaban, bulan antara Rajab dan Ramadan. Pun mempunyai keistimewaan di dalamnya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Baihaqi dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبان بين رجب وشهر رمضان bulan Syaban antara Rajab dan bulan Syaban Taghafalan nasu anhu banyak orang-orang lalai lengah lupa daripadanya turfa'u fihi a'mal ibad dinaikkan di dalam bulan Syaban itu amal-amal perbuatan manusia. Fa an la yurfa amali illa wa ana Maka saya suka atau senang akan tidak dinaikkan amal saya kecuali saya dalam keadaan berpuasa. Nah, dengan demikian ini kita dapat mengetahui bahwa di dalam bulan Syaban ada keutamaan ada keistimewaan dan ada kekhususan yaitu amal-amal manusia itu dinaikkan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat-malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah kalau kita membaca beberapa hadis yang lain ada amal-amal itu dilaporkan kepada Allah oleh malaikat-malaikat harian yang dibawa oleh malaikatun sayyar. Ada dilaporkan dan disampaikan dalam sejumat dua hari yaumal itnain wal khamis sebagaimana dalam sebuah hadis tu'radul a'malu 'ala Allah yaumal itsnain wal khamis diajukan amal-amal itu pada Allah setiap hari Senin dan Kamis kemudian ada amal-amal ini dilaporkan tahunan semacam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan turfa'u fihi dinaikkan di dalam bulan Syaban amalul ibad, amal-amal perbuatan manusia. Jadi ada laporan tahunan yang disampaikan oleh malaikat-malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu tepat pada bulan Sya'ban. Apalagi kalau kita sudah berada tanggal 15-nya semacam malam ini kita berketepatan di dalam malam tanggal 15 Syaban yang disebut dengan Lailatul Nisf min Syaban. Malam Nisf Syaban adalah malam yang mempunyai keistimewaan. Adalah malam yang mempunyai kedudukan khusus lain daripada yang lain malam nisfu Syaban ada malam tanggal 15-nya. Kemudian hitungan bulan-bulan dan tanggal-tanggal di dalam Islam ini dimulai dari maghribnya. Jadi apabila kita masuk pada maghrib, di situ kita masuk tanggal baru. Jadi kalau tadi sore kita berada pada hari Selasa tanggal 4, 14 Syaban datang maghrib terbenamnya matahari di situ kita masuk malam Rebo yang kebetulan malam ini tanggal 15 Syakban. Nah, inilah yang dinamakan Lailatul Nisf min Syaban malam nisfu Sya'ban. Ada apa? Di dalam malam nisfu Sya'ban itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Al Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal kanat lailatul nisf min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha apabila ada malam nisfu syaban bangunlah kamu beribadat pada malamnya dan berpuasalah pada siang harinya di sini kita dapat menerima ketentuan amal perbuatan yang kita lakukan pada Lailatul Nisf min Syaban dan harinya Nabi bersabda, "Faku mulailah." Maka bangunlah kamu. Lalu salat. Jadi malam nisfu Syaban kita mengadakan sholat lain, kita mengadakan qiyamul lain, kita mengadakan tahajud. Lalu besoknya kita mengadakan puasa sehari. Mengapa demikian ini? فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا hatta Karena sejak maghrib Allah menurunkan pintu istijabah, membukakan pintu istijabah dan menurunkan pengumuman. Adakah orang yang minta maafirah? Maka tentu saya beri maafirah. Adakah orang yang minta rezeki? Maka tentu saya beri rezeki. Adakah orang yang tercuba, penyakit dan sebagainya? Tentu saya beri afiat. Adakah demikian? Adakah demikian? Sampai naiknya fajar. Jadi berdasarkan hadis ini sejak maghrib sampai fajar besok Allah mengadakan pengumuman. Allah membukakan pintu istijabah. Allah menyatakan siapa minta rezeki, siapa minta maafilah, siapa minta sehat afiat, siapa minta itu dan ini tentu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang demikian ini tentu kita tidak akan dapat mengetahui kalau kita tidak menerima ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak mengetahui ajaran Nabi Muhammad SAW kecuali kalau kita mempelajari ajaran Islam secara meluas dan mendalam. Berkat ilmu-ilmu itu kita dapat mengetahui. Nah, pada malam Sabat ada demikian itu. Bahkan ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi serta Al-Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha qalat faqadtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin fa kharajtu adrubuhu fa idha huwa bil baqi'i rafi'un ra'sahu ila sama' Siti Aisyah berkata pada suatu malam saya kehilangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya ia terbangun pada malam-malam di rumahnya Lalu dilihat Rasulullah tidak ada. Keluar Siti Aisyah mencari kemana Rasulullah. Cari, cari, cari. Akhirnya mendapatkan Rasulullah di kuburan Baqiyah. Di sana Rasulullah mengangkat kepalanya ke atas. Setelah dengar ada orang datang, yaitu Siti Aisyah ditegak Rasulullah. Ya Aisyah, memberikan penjelasan. Inna Allah Ta'ala yanzilu laylatan nisif min sya'ban ila samai dunya. Fayaghfiru li aksara min adadi sya'ri ghanami kalb. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan maghfirah pada malam nisfu sya'ban dan membagikan kepada seluruh makhluknya lebih banyak daripada hitungan rambut kambing-kambing desa Kobilah Bani Kalab. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT pada malam Nisfu Syaban membagi maafirah kepada banyak makhluknya. Hingga maafirah itu lebih banyak daripada hitungan rambut atau bulu kambing-kambing di desa Kalab itu. Nah, desa Kobilah Kalab itu kambingnya paling banyak. Nah ini menandakan bahwa pembagian dan pemberian maghfirah banyak sekali. Apakah semua mendapatkan maghfirah itu? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Imam Ahmad bin Hanbal an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal inna Allah la yattali'u fi lailatin nisf min Sya'ban fayaghfiru li jami' khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Sesungguhnya pada malam nisfu Syaban Allah memberikan maafirah kepada seluruh makhluknya. Kecuali orang yang tetap syirik belum tobat. Tidak mendapatkan bagian tadi Orang yang tetap tidak akuran sesama muslim. Satron. Belum tobat. Tidak mendapatkan bagian. Di dalam hadis yang lain, orang yang tetap dalam mungkar maksiat belum tobat tidak mendapatkan bagian maghfirah. Jadi pada malam nisfu Syaban Allah memberi maghfirah yang sebanyak-banyaknya kepada semua makhluknya kecuali orang yang tetap syirik, tetap mungkar maksiat, tetap tidak akuran satu dengan yang lain serta belum bertobat, mereka ini tidak mendapatkan bagian. Nah, dengan berdasarkan beberapa hadis tadi, kita telah mendapatkan penjelasan dan pengertian bahwa malam ini adalah malam yang teristimewa, adalah malam yang penting. Karena itu diambilnya oleh ulama-ulama Islam yang ahli amal perbuatan ibadat dari golongan ahli sunnah wal jamaah masuk malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana biasa kita melakukan sholat maghrib dan kita melakukan sholat ba'diyatul maghrib Kemudian oleh ulama-ulama itu kita diberi tuntunan untuk mengambil kesempatan yang baik. Kita buka dengan pembacaan Yasin tiga kali. Serta doanya yang semacam itu. Bahkan di dalam isi doa itu ada diambilnya daripada doa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ia berkeliling di Ka'bah. Ketika Sayyidina Umar berkeliling di Ka'bah dengan, dengan menangis minta pada Allah, Ya Allah, apabila engkau mencatat saya ini orang yang sial, orang yang sedikit rezekinya, orang yang tidak baik. Hapuskanlah semua itu. Gantilah, jadikan saya orang baik, jadikan orang yang berrezeki, jadikan orang yang bahagia. Itu dipetik. Allahumma in kunta katabtani syaqiyan au mahruman fi rizqi au mahruman au muqattaran ala rizqi. Ini diambilnya daripada doa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu tawaf di Ka'bah. Maka itu ulama-ulama ahli amal perbuatan ibadat dari golongan ahli sunnah wal jamaah memberikan tuntunan kepada kita bersama hendaknya kita buka pada malam dan Sya'ban dengan pembacaan Yasin sebagaimana yang kita lakukan. Nah, setelah kita melakukan baik sekali semua itu kita jelaskan dan kita terangkan Lalu malam ini akan kita gunakan kesempatan untuk melaksanakan faqumu lailaha sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bangunlah malamnya itu. Bagaimana caranya? Agar supaya kita dapat mengambil kesempatan yang baik dan menghasilkan keutamaan pahala dan gajah yang sebesar-besarnya setelah kita berjamaah isya. Kita masing-masing kembali ke rumah. Cepat-cepat tidur. Hingga nanti kita dapat bangun. Supaya kita dapat melakukan sholat malam setelah bangun tidur. Nah, kalau kita sholat setelah bangun tidur di waktu malam, kita mendapatkan pahala tahajud. Sebab definisi tahajud atau tarif tahajud atau yang sering dikatakan qiyamul lain adalah at-tanafulu dan naumi lainan Melakukan sholat sunnah setelah tidur malam. Nah, jadi afdolnya kita tidur dulu Umpama malam ini jam 9 kita tidur, 10, 11, 12, 1 kita bangun. Nah, di sana kita melakukan ibadat sholat sekuat tenaga kita. Kalau kita akan tidur lebih sedikit dari itu, ya baik saja. 9, 10, 11, 12 kita bangun. Lebih sedikit dari itu, ya baik saja menurut kekuatan masing-masing atau yang ingin tidur lebih banyak lagi. Ya, 10, 11, 12, 1, 2 bangun, nah baik sekali. Masih kurang, ya jam 3 bangun. Nah kalau kurang <laughs> dari itu, sampai umpamanya jam 4 bangun, ya tinggal sedikit, boleh saja. Kalau tidak kuat kebabasan, oh, ini rugi ini. Tidak mendapatkan kesempatan yang baik dan tidak menggunakan kesempatan yang baik. Jadi kita atur sendiri, pokoknya kita tidur, walaupun hanya sebentar. Alam nanti bangun, kita isi baca, Sholat. Sholat apa yang kita isi? Nah, di sini apa masalahnya. Tidak ada sholat yang tertentu. Jadi di dalam Lailatul Nisf saban Syaban tidak ada sholat yang tertentu. Tetapi kita isi dengan qiyamul lain menurut kekuatan kita masing-masing. Sebab ada sabda dari Rasulullah faqumu lailaha. Berapa kuat kita? Ya yang kuat seribu rokaat, ya seribu rokaat, lima ratus rokaat, ya lima ratus rokaat, seratus rokaat, ya seratus rokaat. Kuat berapa saja? Tidak kuat, ya witir saja sebelas rokaat. Tidak kuat sebelas, ya sembilan. Tidak kuat sembilan, ya tujuh tidak kuat tujuh, ya lima. Tidak kuat lima, ya tiga. Tidak kuat tiga, akalul witir, rok'ah wahidah. Sedikitnya witir, satu rokaat. Tidak kuat satu, yang babat tidur. Nah enteng syariat ini. Lalu ada orang tanya, sering diterangkan kalau malam nisfu syabat ada sholat 100 rakaat. Tiap rakaat membaca 50 puluh, wallahu ahad. Ini bagaimana? oleh ulama-ulama Syafi'iyah diselidiki. Itu tidak ada. Jadi 100 rokaat dengan niat usalli sunnah ta lailatin nisfi sahabat itu tidak ada. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab I'anatul Talibin, di dalam kitab Isyadul Ibad dan lain-lain dari kitab-kitab fikih Syafi'i itu tidak ada. Tapi mengapa kok ada terjadi itu kadang-kadang di kitab disebut Adanya itu asalnya ada seorang ahli ziarah ke sana ke sini. Orangnya soleh, ahli, suka berziarah. Setiap tahun pada bulan Syaban, ia itu berziarah ke al masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Saben tahun, tepat pada bulan Syaban, ia itu sampai di sana. Lalu beribadah di sana apabila datang malam nisfu Syaban, ia itu sendiri, orang itu sendiri untuk dirinya dia melakukan sholat 100 rakaat. Dengan tiap-tiap rakaat membaca qul wallahat 50 kali. Tiap tahun datang di sana. Oleh orang-orang situ diikuti. Diikuti hingga banyak orang yang mengikuti. Hal ini tidak apa-apa karena ada orang istiad sendiri, amal sendiri, menjadi wiridan sendiri diikuti oh, orang sudah. Maka itu ini amal perbuatan itu tidak ada pokoknya di dalam anjuran syariat ini perseorangan mengadakan. Tidak merupakan itu sholat khusus untuk malam nisfu syaban. Lalu sholat apa yang kita isikan terserah. Sakwatnya asalkan tiap-tiap sholat malam itu kita tutup dengan wid karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhir salatikum bil laili witran. Jadi kena akhir salatmu di waktu malam itu witir. Nah, maka tadi saya katakan, kalau kita nanti sudah bangun, isi apa terserah. Apa hanya witir saja sekian jumlahnya tadi? Ya baik. Kalau orang ingin mengisi macam-macam, ya boleh saja. Ya baik saja, malah kesempatan baik atau setelah kita bangun tidur kita wudhu setelah wudhu nah gunakanlah dua rakaat dulu sholat sunnatal wudhu dan kalau mau gabungkan sekali rangkepkan dengan sholat taubat karena sholat taubat itu ada dalil hadisnya sunnah nah menurut ulama-ulama fikih sholat-sholat yang begini seakan-akan mutlak ini boleh dirangkap sekaligus dengan niat dua. Jadi hasilnya dua, perbuatannya cuma satu kali. Nah, di sana diniati usolli sunnatal wudhu, wa sunnatal taubah. Artinya, artinya saya niat sholat sunnatal wudhu atau rokaatil wudhu dengan sunnat taubah dua rokaat. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca kuliah ya Al-Kafirun umpama, rokat kedua setelah Al-Fatihah, kul wabohat, selesai salat, sudah. Kalau mau mengisi doa baik. Di situ doa yang tepat dengan keadaan salatnya tadi dan kebutuhan dan kepentingan kita, doanya wudhu itu kita baca di sini. Allah maj'alni Min tawabin, Majali Min mutatahirin, Majali min ibadika salihin. Ini tepat sekali. Jadi sesuai dengan keadaan. Ya Allah jadikanlah saya dari kaum tobat Jadikan saya dari kaum yang suka bersuci. Jadikan saya dari kaum solehin. Baca tiga kali selesai. Setelah itu isi lagi. Apa? Terserah. Mau sholat tasbih, baik. Atau orang punya hajat, ya baik. Atau mau isi khoro, ya baik. Atau sholat mutlak, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, terserah. Kemudian nanti ditutup dengan w witir sebelas kali. Lalu kalau anda hanya mengambil witir, baik. Dan kalau bisa pembacaan suratnya itu diperpanjang. Sebab afdolnya sholat itu tulul qiyam. Berdiri yang lebih panjang itu lebih afdol. Baca nah, beberapa surat, beberapa ayat. Kalau tidak apa bisa melihat. Jadi melihat itu bisa. Nah ini persoalannya. Lalu akhirnya jadikan w. Nah di situ kesempatan kita berdoa mendoakan diri sendiri, mendoakan itu bapaknya, mendoakan kaum muslimin muslimat dan sebagainya. Setidak-tidaknya kita isi istighfar yang jamak 27 kali kita baca Astaghfirullahalazim li wali walidayya wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat 27 kali. Malah ada hadis siapa yang membaca istighfar ini 27 kali ia akan dijadikan oleh Allah orang yang mujab dakwah orang yang mandi doanya dan menjadi orang yang penting di dalam hidup dunia ini. Nah ini berdasarkan hadis. Jadi astaghfirullahalazim li wali daya wali mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat 27. Jadi malam itu kita istighfar mendoakan. Atau kita membaca doanya Nabi Yunus La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin 40 kali. Atau isi permintaan permohonan apa saja, minta rezeki, minta sehat, minta afiat, minta apa, asal halal. Jangan lantas minta yang haram. Minta nomornya kan cocok. <laughs> ya tidak boleh. Atau minta perbuatan yang haram. Wah ini tidak boleh. Jadi kesempatan kita isikan. Mendokan dirinya, mendokan anaknya, mendokan siapapun. Nah ini kesempatan-kesempatan yang sebaik-baiknya kita gunakan. Akan tetapi kalau sudah qiyamul lail semacam itu harus dijaga hati-hati jangan sampai subuhnya hilang. Akhirnya qiyamul lail mententang sampai subuhnya jam 8. Nah, ini rugi ini. Jadi meninggalkan wajib karena mengejar sun, sunnah tidak boleh, harus dijaga. Nah, ini kesempatan yang sebaik-baiknya. Maka anak istrinya diajak ke semuanya. Setelah demikian ini kita melakukan sahur untuk berpuasa besok. Jadi kita niat niat berpuasa hari nisfu syaban satu kali saja lillahi ta'ala. Jadi besok kita puasa berdasarkan hadis wasumu nahara lah siangnya. Nah, jadi besok kita lakukan puasa. istri kita diperintahkan anak-anak dan masyarakat ke semuanya Kecuali kalau orang memang keadaan sakit atau orang-orang perempuan sedang dalam haid dan nifas. Nah ini kesempatan-kesempatan baik. Nah, jadi jelas di dalam kita menerima dan kita menyambut serta memasuki Lailatul Nisf min Sya'ban dan Yaumun Nisf min Sya'ban kita sudah tahu garis-garisnya. Kemudian di dalam kita mengambil kesemuanya itu walaupun hadis-hadisnya itu ada doif tetapi mengikuti penjelasan dan keterangan dari ulama-ulama ahli hadis kalau ada hadis doif dan banyak jalannya itu bisa menjadi kuat jadi kasratul turuk banyaknya jalannya riwayat tuqawi ba'dha ba'dha yuqawi ba'dha ba'dha memperkuat satu pada yang lain walaupun tidak ada kekuatan satu pada yang lain hadis doif menurut ulama-ulama hadis dapat kita gunakan bahkan dianjurkan gunakan untuk fadilah-fadilah amal sebagaimana sudah sering saya terangkan adanya hadis-hadis sahih hasan doif dan sebagainya ini bukan ketetapan daripada Nabi Muhammad SAW bukan daripada sahabat tetapi dari ulama-ulama hadis yang menyelidiki jalannya riwayat. Ya, jadi yang menetapkan ini sahih, yang menetapkan ini hasan, yang menetapkan ini dhaif, yang mengatakan ini maudhu dan sebagainya ulama-ulama hadis. Lalu kalau kita menemukan itu bagaimana? Karena kita tidak tahu, tanya kepada orang yang menetapkan, yaitu ulama al-hadis kalau tuan-tuan atau sampean-sampean itu menetapkan hadis sahih, hasan baik bagaimana? Di sana dijelaskan. Bab hukum gunakan hadis sahih, hadis hasan. Kalau hadis dhaif asal ada kekuatan bisa digunakan untuk hukum. Tapi kalau fadilah amal walaupun hadisnya dhaif diistihbabkan, dianjurkan supaya kita amalkan Apalagi kalau do'if itu ada kekuatan satu pada yang lain karena banyaknya jalan riwayatnya. Jadi kita melakukan kesemua itu berdasarkan hadis dan mengikuti penetapan-penetapan dari ulama-ulama hadis itu sendiri. Nah, di sini kita dapat mengetahui apa yang telah dijelaskan di atas. Nah, karena itulah kita harus memperhatikan masalah ini dengan keyakinan yang kuat, dengan harapan yang penuh dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dijalankan di atas rel menuju kepada kejayaan, keselamatan dan kebahagiaan, kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Nah, setelah itu kita akan siap-siap untuk memasuki bulan Ramadan. Nah, adapun penjelasan ini kemudian akan kita jelaskan bagaimana dalam pengajian-pengajian kita. Saya rasa untuk sekedar penjelasan di dalam kita memasuki eh, bulan Syaban dan terutama Lailatul Nisf min Syaban dan Yaumun Nisf min Syaban sudah saya jelaskan demikian. Ini sudah merupakan ilmu pengetahuan dan ilmu ini merupakan imamul amal. Karena Nabi Muhammad saw bersabda, Al ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu itu pembukanya amal dan amal mengikuti ilmu. Adapun kita melakukan apa-apa tanpa ilmunya itu sangat mengkhawatirkan sebagaimana yang telah diterangkan oleh Syekh Ibn Ruslan dan kitab eh, di dalam kitab Zubatnya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu Siapa saja melakukan sesuatu tanpa ilmunya, maka amalnya tidak akan diterima, bahkan ditolak. Karena itu keislaman kita ini akan hidup, keimanan kita akan tegak kalau kita berilmu pengetahuan Islam. Sebagaimana yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW dan telah disabdakan al-ilmu hayatul Islam wa imatul iman. Ilmu itu kehidupan agama Islam dan tiangnya iman. Faman amila bima alim alamahullahu malam ya'lam. Dan siapa yang melakukan yang ia tahu, dia akan diberi oleh Allah ilmu yang ia tidak tahu. Jadi kalau kita ini punya pengetahuan, punya ilmu, kita amalkan, nanti Allah memberikan ilmu pada kita yang kita belum tahu.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 يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله بنات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين ومما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضا وسيدنا علي زين العابدين وأولاد إخوانه وسيدنا محمد الباقر وأولاده وإخوانه وإلى أروع سيدنا جعفر الصادق وأولاده وإخوانه وإلى أروع سيدنا أحمد بن حسن المهاجر وأولاده وإخوانه وإلى أروع سيدنا مكي المقدم محمد بن علي علوي وأولاده وإخوانه وإلى أرواح جمع ساداتنا أهل باعلوي ومشاهد المغرب وأصولهم وفروعهم وللحقوق الحقوق اجمعين والى ارواح الائمه المجتهدين ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد بن حنبل والامام الغزالي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ احمد البدوي والشيخ الامام ابن حزم الشاذلي والشيخ زلوق والامام النووي والى ارواح الجمع سادات الصوفيه ما كانوا حلت ارواح من مشارق ومغربها واصولهم وفروعهم الحقوق اجمعين وإلى أرواح الأولياء المقربين ودعاء المقصدين والذين نشأت الإسلامية في هديتها النفسية وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأولادهم وأمامنا وأمهاتنا وأولادهم وأخواننا وخالاتنا وأولادهم وشيخنا ومشايخهم ومعلمين ومعلم أصحابنا وأزواجنا ومحابنا وأهل ودنا ود آبائنا والحقوق علينا ونوصل بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن ظلمنا وأحسن إليه وأحاط بشر قلوبنا وجمع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى روح الأرحام الشيخ محمد عبروس وإلى روح لم يبدو أحمد بن علي من الشيخ موسى سالم وإلى روح سالم محمد جل وإلى روح الأخ حسين من الشيخ ندوس اللهم اجعل فداء لهم من الناس